Baik Bu ya, terima kasih kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Kita ambil satu penanya ada saudara kita Jamsiah dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya sebentar lagi kan bulan puasa. Boleh nggak selama bulan puasa minum pil peng penghambat datang bulan agar puasanya penuh satu apa? bulan? Pil apa? Pil penghambat. Head. Head. Iya agar puasanya penuh satu bulan dan supaya tidak punya utang juga. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai adik yang solehah yang ada di Saudi sana, ketahuilah bahwasanya beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Ibu beribadah tidak boleh hawa nafsu. Saya pengen bulan Ramadan penuh, nggak punya utang, pakai minum obat. dia seolah-olah lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orang hebat itu dengan tidak head, Allah tidak membuat head. Eh, sudahlah, tidak usah macam-macam. Ada eh, Tidak usah macam jalankan sewajarnya. Tidak usah melakukan itu semuanya. Adapun boleh tidaknya ini masalah lain. Kalau masalah boleh dengan catatan. Kalau menurut medis, menurut kesehatan tidak mengganggu Anda, diperkenankan. Tapi bukan kemuliaan yang dahsyat yang semacam itu. Eh, iya gitu. Kemudian, lah kalau anda punya utang, apakah membayar utang itu mengurangi pahala? Tidak. Pahalamu utuh. Bahkan bisa lebih, Bu. Ibu punya head seminggu. Ya enggak? Dibayar berapa seminggu? Pas ibu bayarnya hari Senin, dapat pahala Senin Kemis juga. Padahal kalau enggak pakai utang enggak pernah puasa Senin Kemis lumayan. Kenapa kok pusing-pusing? Ayo, puasa Sawal pas 6 kali 6 hari saya bayar pas di hari Syawal. Niatnya niat bayar hutang tok dapat pahala. Sudahlah ibadah tidak perlu dengan hawa nafsu. Cukuplah kalau Anda beribadah sesuai dengan apa yang Allah titah Allah atur tentang dirimu. Haid, Anda dalam keadaan haid tidak akan mengulangi pahalamu. Cuman mungkin ini biasanya takut hawa nafsu. Ini saya ingatkan, kalau hawa nafsu Anda akan diterima oleh Allah. Bagian hebat 30 hari saya ini ada haid di dalam diri manusia, diri wanita memang itu adalah untuk mengeluarkan kotoran dan itu sudah kesehatan untuk untuk kebaikan kepada kepada wanita tersebut. Jadi kemudian kalau ada seandainya ada orang minum obat, ya puasanya tetap sah. Dan jika tidak mengganggu kesehatannya, bukan suatu yang terlarang, boleh-boleh saja, tapi bukan sebuah keutamaan. Keutamaanmu adalah jalan jalani normal. Cuman yang perlu kami hadirkan ilmunya di sini, biarpun dalam keadaan haid yang tidak boleh hanya berpuasa dan membaca Al-Qur'an sama sholat Dan mentuat jika ada Anda di Mekah sana. Adapun masalah berzikir Anda tetap boleh. Jadi tetap jatahmu misalnya orang-orang pada terawih 23 rakaat sama witirnya, 2 jam setengah karena hatam Quran. Anda tidak boleh kalah di rumah, Anda berzikir 3 jam setengah. Harus begitu dong. Artinya apa? Di malam itu pun Anda tetap beribadah, hanya tidak dengan sholat, tidak membaca Al-Quran. Cukup dengan zikir, pahalanya sama. Bangun malamnya pun tetap masa tahajud. Orang pada tahajud, Anda tetap bangun malam, pahalanya sama. Jadi tidak bukan sebuah penghalang itu haid. Cuma nasib buruk sebagian orang yang salah paham, kalau sudah dapat haid, libur semuanya. Ah, suaminya pun disiapin mie bang, sudah siapin mie tinggal masak air panas tok saat sahur-sahurnya suaminya jadi pakai mie nanti uh, tidak tidak ibu bangun menyiapkan sahur melatih anak-anak pahala itu semuanya jadi ibadahmu tetap hanya puasa tidak ada dan ada hikmah di balik itu semua sebab seorang head yang lagi berpuasa eh, seorang head haram berpuasa dalam keadaan head maka dia boleh ma makan sebetulnya itu kesempatan bagi ibu untuk masak yang enak buat suami dan anak-anak ya, dicicipi yang pasti ah ibadah juga kok dinikmati aja nggak usah sok ibadah ya seolah lebih hebat daripada orang-orang soleh terdahulu minum obat terus apa lagi saya tidak mau saya bikin obat anti tidur biar malam saya tidak ngantuk-ngantuk ah. ada orang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka mengatakan Nabi itu ibadahnya luar biasa sudah diampuni dosanya oleh Allah diampuni dosanya oleh Allah ibadahnya sampai kakinya bengkak maka sebagian mereka berkata demi Allah saya mulai hari ini saya berusaha untuk tidak tidur malam satu lagi demi Allah saya tidak akan menggauli istri saya tidak akan nikah sama sekali takut terganggu katanya kedengaran Nabi SAW Nabi Muhammad marah sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian tidak ada yang mengalahi ketakwaan akan tapi apa ini atas atazawajun nisa aku juga menikahi seorang perempuan Aku berbuka, aku juga sahur. Aku makan sesaat, aku buka sesaat. Jadi jangan sok ibadah mau semalam suntuk kamu tidur. <laughs> Penyakit itu. Ibadah tidak boleh hawa nafsu. Jadi adik-adik putri, ibu-ibu, jalan jalani head-head kesempatan head ya berarti kalau sudah head makan banyak bisa membuat masakan yang enak untuk takjil dengan melayani uh, eh, nasihati cicipi enak biar gak kasin tidak ada masalah jadi nikmati itu semuanya itu karena Allah nanti bayar puasa bayar adalah ibadah juga loh jadi ibadahnya jangan dikurangi dikir baca solawat dan seterusnya wallahu a'lam bissawab